seluruh Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bisanin la Nama ba'du Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan segala nikmat Berupa nikmat iman, nikmat Islam, hikmat kita untuk bisa menuntut ilmu ilmu agama yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh ya perjalanan ya man salaka tariqan perjalanan yaltamisu fihi ilman yang dia itu ingin lamisa ya yang dia itu ingin mengenakan atau ingin mencari ya ilman ilmu maka Allah akan mudahkan baginya untuk jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak luput kita juga berikan solawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita nanti nantikan yang kita nanti nantikan syafaat beliau di yaumil kiamah kala. Pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sebelumnya kita membahas ya praktik ya pada bagian ya hukum-hukum ikhwah yang mana uh, kemarin kita sudah sampai ya uh, pada baris yang ya, rojulan salama ya rojulan salama pada kalimat yang ada di buku. Nah, kita memakai buku ya yang bukunya berwarna putih ya yang mana uh, Syarah Tufatul Atfal karya As-Sulaiman ya Syekh As-Sulaiman Al-Jamzuri hafizahullahu taala uh, rahimahullahu taala yang mana diterjemahkan oleh beliau Al Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi hafizahullahu taala dan diberikan takdim oleh beliau Dr. Syekh Abdul Karim ya Asilmi As Al-Jazairi MA hafizahullahu taala yang mana dengan dicetak oleh Dar Asy-Syafi'i. Pendengar radio muslim yang Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang sedikit luput kita sampaikan tentang bahasan ikhfa Yang mana disinggung di bagian ee, eh, bait ya Disinggung di bagian bait bahwasanya huruf-huruf ikhfa adalah qaddaman tuha Sifda thana qad jada ya sifda thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima ya zid ya fi ba zalima. Nah, itu para ulama menyusun bait seperti itu pastilah memiliki arti tersendiri. Ya, apa arti dari kata-kata sif kam kamjada saksun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan ba' zalima. Nah, itu apa sih artinya? Ya, agar kita tidak hanya menghafal hurufnya saja, huruf-huruf ikhfa, namun kita tahu apa yang dilantunkan oleh beliau ya Asyikh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala di sini memiliki makna tertentu ternyata. Apa artinya? Sif dasana. Ya, sif dasana. Maka ingat ya, sif dasana dan pujilah ya yang ya dan pujilah selalu seorang yang terpuji untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi di situ sifdatsana ya uh, sifatilah atau pujilah orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kam jada syakhsun qad sama ya berapa banyak ya jada syakhsun orang-orang yang baik ya jadun qad sama yang mana namanya itu telah meninggi ya jadi kalau mau jadi orang yang baik ya kuncinya eh, jadi namanya tinggi ya berguna untuk masyarakat maka ya harus jadi orang baik ya harus jadi orang baik jangan sampai nama tinggi kita itu karena keburukan naudzubillah min dzalik dum tayyiban zid fi tukang ba zalima apa arti ya dum tayyiban dum tayyiban selalulah tayyib ya berbuat kebaikan ya atau dawamkanlah atau langgengkanlah perbuatan-perbuatan kebaikan zid fi tukon yang mana perbuatan tersebut apa? Zid fitukon yang akan tambahkanlah di dalamnya ketakwaan ya tingkatlah tingkatkanlah kualitas ketakwaan ba zalima ya ba zalima ba itu artinya tinggalkanlah zalima sebuah apa kezaliman-kezaliman yang yang ada jadi memiliki arti yang sangat indah ya sif dasana ya kam jada saksun kat sama dum tayyiban zid fitukam ba' zalima ya tadi seperti yang sudah kita sampaikan pada uh, sebelumnya nah kita lanjut ya pada kesempatan kali ini ya nanti kita sama-sama praktik di studio ya Mas ya. Kita insya Allah akan praktek ya di baris ya sudah 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 Berarti kita insya Allah akan lanjut ke baris yang ke 9 Ya Amalan duna min duni dan indahu ya. Nah uh, di sini kita lihat bahwasanya kalau yang sebelah kanan apa sih beda kanan, tengah dan kiri gitu ya. Nanti kita tidak tahu apa beda kanan, tengah dan kiri. Perhatikan kalau yang di kanan ya itu ikhfa di mana ya ada tanwin. Ya di situ rumusnya tanwin bertemu dengan harful ikhfa. Ya. Tanwin bertemu dengan harful ikhfa. Nah, tanwinnya. Kalau yang sat yang tengah itu non mati ya rumusnya dia non non mati. Di sini penulis ingin memberikan contoh dari berbagai sudut. Ada yang tanwin, ada yang non mati, tapi perhatikan, tapi dia bukan satu kata. Ya, tapi dia bukan satu kata. Kalau tanwin, perhatikan yang di tanwin Itu tidak ada yang satu kata karena apa? Tanwin itu selalu letaknya di belakang. Ya, tanwin itu selalu letaknya di belakang, nggak ada yang di tengah tanwin itu, tengah kata. Ya, itulah yang membedakan tanwin dengan nun sukun. Ya, itu di, kita di depan sudah sampaikan bahwa salah satu perbedaan tanwin dan nun sukun adalah kalau tanwin itu nggak bisa diletakkan di tengah, selalu di akhir. Ya, oleh karena dia pasti dua kata. Ya, pasti. Ya, dari atas sampai bawah itu dua kata semua. Nah, kalau yang nun mati itu bisa dua kata, bisa pula satu satu kata. Itu dalam kaidah-kaidah ikhwah ya dalam kaidah-kaidah ikhwa. Nah, praktiknya sebenarnya mudah ya cuma ya itu tadi teorinya dibahasakan seperti itu. Nah, min duni itu dua kata, indahu itu satu, satu kata, inda ya inda itu satu kata. Kalau yang tanwin nggak ada yang satu kata. Makanya Syekh di sini tidak mencontohkan karena memang tidak tidak ada. Nah, kita akan coba praktikan silakan sobat radio muslim dibuka di halaman 10 ya. Kalau mau ingin mengikuti, ya di buka halaman 10 kita akan mulai dari baris yang ke-9 insyaallah taala. Nah, ya Pak, kita nanti saya praktikkan silakan nanti Masnya uh, eh, kedua ya, menirukan gitu ya. Iya, ya, nah, nah. Ya. Amalan duna. Coba. Amalan duna. Nah, ya sudah cukup baik ya kita ingat ya patut kita ingat bahwasanya ikhwa itu bukan semata-mata ang ya amalan duna ya amalan lau itu bukan semata-mata seperti itu, namun ada perincian, ya, ada perincian yang mengkhususkan, ya, yang mana di sini banyak sekali uh, perinciannya ya. Kalau kaf ama ya kaf itu seperti biasa ya. kaf juga hampir seperti biasa tapi menebal. Ya, yang biasa kita ucapkan biasanya yang kaf, tapi itu dipakai untuk semua huruf. Makanya kita coba merubahnya dengan menipiskan ya apa yang kita ucapkan. Terus selanjutnya kita ke tengah. duni Coba Mas. من دوني نعم عنده عنده ya, ya dalnya jangan dipanjang kan ya عنده عنده nah, dah nah, jangan sampai itu mas tapi ya. kita langsung ya عنده عنده nah ya jadi uh, patut diperhatikan masalah panjang pendek ya. Kadang uh, kita sulit untuk merapikan panjang pendek kita. Nah, salah satu triknya, salah satu tipsnya untuk agar kita bisa cepat ya, belajar panjang pendek itu sering-sering dengarkan murotal sambil disimak pakai Al-Qur'an. Nah, Itu insya Allah kalau kita tekun sebulan dua bulan, nah insya Allah nanti panjang pendek yang kita tadinya salah insya Allah bisa dikurangi dengan drastis gitu ya nah, itu teknik salah satu teknik untuk agar panjang pendek tidak tidak salah nah kita lanjutkan lagi ya di kalimat atau baris setelahnya nah ini ada tak marbuto ya bertemu dengan to ya ada tak marbuto bertanwin bertemu dengan to atau kita akan belajar ikhwa yang mana ikhwanya adalah harfun to. Nah, to ini tebal ya mas ya, ini tebal sekali. Nah, dia mempunyai sifat dua, ya, yang mana uh, sifat dua ini kedua-duanya menebal, ya, membuat sifatnya menebal. Apa itu? Yaitu sifat isti'ala pada to dan juga sifatul itbok, ya, sifatul isti'ala naiknya, ya, pangkal lidah ke langit-langit dan itbok ya, di mana itbak itu udara berkumpul di bagian atas. Ya, udara berkumpul di bagian atas itu itbaknya. Nah, jadi uh, ada isti'alah sendiri, ada itbak sendiri. Ya, kalau kita sudutkan kemarin kita sudah baca tajwid Imam Syafi'i. Nah, itu kalau itbak sendiri ya, itbak sendiri hurufnya khusus, cuma ada empat ya. Di istilahnya lebih dikhususkan daripada isti'alah. Ya, karena tidak semua huruf isti'la itu itbak. Ya, tidak semua huruf isti'la itu itbak, tapi semua huruf itbak itu isti'la. Ya, jadi huruf-huruf yang mempunyai itbak itu memang e, benar-benar uh, tebal, ya, benar-benar menebal. Nah, kita akan coba praktikannya. Nah, po itu tetangganya tak, ya, itu tetangganya tak. Jadi makrotnya berdekatan atau sama dengan tak ya berdekatan dengan ta maka bagaimana kita kita mengucapkan po maka awal mula yang harus kita tempelkan adalah lidah kita nah lidah mana bagian bagian depan jadi begini kalau dipraktikkan pakai tangan ya ta itu kan ini gigi ya Nah, ini misalnya giginya di sini, ini tak, nah, taknya di sini, ya taknya di sini. Nah, tak, tak, ya dia di gusi bagian atasnya sedikit. Ya tak. Nah, po itu sama begitu. Po itu sama ya, sama di kayak seperti itu menempelnya ya di sekitar area itu. Namun yang membedakan adalah po ini belakangnya kita angkat. Nah, jadi kalau bisa dibentuk di buku tuh, di buku Tajwid Imam Syafi'i itu dibentuk apa? Seperti melingkar ya, rada bergelombang ya. Jadi rada bergelombang bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini bagian atas, ini gigi seperti ini. Nah, po ini angkat bagian belakang, pangkal Nah, memang rada uh, eh, riba ya untuk ruah untuk masalah kok ini. Makanya kalau kita pengalaman tuh mengajar huruf-huruf tebal itu merupakan mengajar yang penuh tantangan <laughs> biasanya gitu ya. Makanya kita kadang akhirkan kalau mengajar huruf tebal. Nanti peserta tahsinnya melempem gitu ya. <laughs> Takutnya melempem gitu. Kita po, ro, bo, ya so itu biasanya kita akhirkan. Ya dengan untuk mengantisipasi agar peserta tidak patah semangat untuk di awal. Nah, ya. Kita coba baca ya dari yang ada di buku ya tersebut di halaman 10. Nah, kalimat thayyibah. Coba kalimat thayyibah. Nah, kurang tebal ya Mas ya, oh, kurang iya. tebal. Kalimat tau tau. Nah, tell. Nah, itu tebalnya di situ. Bagaimana cara menebalkannya? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan gitu ya. Bagaimana cara menebalkannya? Ya pangkal lidah kita bagian belakang itu kita angkat ke atas. Ya, kita angkat ke atas. Nah, gitu. Jadi rumitnya gini, Mas. Kalau kadang ya kita diminta ya misalnya santri diminta untuk tidak mengangkat pangkal, itu kadang diangkat. Giliran minta diangkat, malah sulit untuk diangkat. Nah, itu kadang ribetnya kita kalau mengajar itu seperti itu. Nah, makanya kita siasati pelan-pelan ya e, bagaimana agar to itu bisa menebal dan pastinya kita harus riyadhah. Ya, masalah tajwid, masalah tahsin, ya apalagi bahasan makhorijul huruf itu kita harus riyadhah. Riyadhah itu apa? Olahraga. Ya olahraga mulut, ya olahraga lidah itu adalah belajar makhraj ya belajar makrot ya maka uh, ya beruntung ya yang orang yang olahraga lidahnya itu belajar makrot ya digunakan untuk belajar makrot ya itu sangat-sangat beruntung karena dia nanti akan membaca qurannya bisa menjadi lebih lebih baik ya daripada kita gunakan yang sia yang sia-sia nah kita coba ulangi lagi ya Mas ya kalimat yang coba kalimatan thayyibah. Nah, sudah lumayan. Nah, tadi baknya ya, bagian baknya itu ditipiskan. Ya, karena ba itu tipis. Ya, dia bukan tebal. Jadi ba ba nah, jangan ba ba nah, ya. Jangan ba, tapi ba ba benar-benar mempertemukan antar bibir. Ya, ba ba ba. Jadi toyibah toyibah Nah, jadi bukan toyibah Bah. Nah, kalau ba itu uh, rada mingkup ya bagian uh, atasnya. Ya mungkin karena kebiasaan gitu ya. Nah, kalau hmm. di kita tempat kita bak itu bagaimana Mas kira-kira? Kalau ngomong Bantul itu kira-kira bagaimana itu Mas? Biasanya pakai ada M-nya. ya, ya. ada M-nya ya, eh, Bantul gitu ya. Yeah. Nah, itu termasuk yang tebal gitu ya, termasuk yang tebal. Maka uh, kita hindari untuk menebalkan, tapi baca dengan dengan tipis. Nah, coba kita beralih ke bagian tengah. Fa'il tibana. Coba فإن طيبنا فإن Nah, po itu tebal ya. Jadi ketika kasroh berbeda dengan ta. Kalau ta kan misalnya ta ya fa tibana misal ta. Tapi kalau po fa poi poi ya fa poi bana. Nah, po sama ta itu yang membedakan besar adalah tadi ada tebal dan satu lagi po itu tidak ada bagian hamasnya ya po itu tidak ada bagian hamasnya jadi bersih dari hamas jadi jangan to to nah, seperti itu tapi kita bersihkan ya po po nah, seperti itu nah kita lanjutkan di bagian yang sebelah kiri ya ini pada fi'il ya ya pada fi'il nah kita coba. Yang tiku Coba. Yang yang Yantiku. Nah, nah bu kasroh. Ya, memang kasroh ini kalau di tempat kita ya memang uh, istilahnya kurang terlalu i gitu ya mas ya kalau bahasa kita itu maka untuk lebih menekan lagi untuk lebih agar i-nya lebih sempurna, maka memang kalau i butuh ditekan ke, sedikit ke bawah. Nah, sehingga lebih sempurna i-nya. Misalnya kalau kita nggak ditekan misalnya cuma a i e, ya, a i ya, a e u e o ah gitu ya. Hampir mirip dengan e gitu ya. Tapi kalau kita tekan sempurna maka a i. Nah, itu kalau ngomong mau ngomong i sempurna itu harus ya ada sesuatu yang ditekan di bawah. Ya, a, i, nah, seperti itu. Itu untuk agar bacaan kita lebih lebih baik. Nah, kita lanjut di bagian bawahnya. Ya, ya sekarang tanwin bertemu dengan zain. Nah, zain ini Mas, ini temennya sin. Ya, temennya sin atau berada dalam satu makhraj dengan sin ya. Zain, sin, sod itu dalam satu makhraj. Nah, dia itu zain ini ya seperti mengucapkan sin makhrajnya, tapi ada beberapa perbedaan di bagian sifatul huruf. Nah, kita coba sekarang praktikan untuk bagian zain. Nah, ya. Nafsan ya, nafsan nah, seperti itu nafsan zakiyah coba nafsan zakiyah ya. zakiyah coba zakiyah nah ya nah kalau ada ya tasdid itu jangan diseret ya mas jangan zakiyah zakiyah nah, tapi ditekan ya dinaber namanya ya dinaber Ya, maka kita bacanya gimana? Nafsan zakiyah, zakiyah, bukan zakiyah. Ah, seperti itu. Ya, jadi malah jangan nanti jadi panjang, Mas. Ya toh? Zakiyah. ah coba ulangi, Mas. Nafsan zakiyah. Nah, Masya Allah, sudah bagus ya. Kita lanjut di bagian tengah ya. Nah, kita ketemu zen lagi. Ah, dan lam itu adalah harfun yang tipis ya huruf yang tipis maka kita membacanya dengan tipis nah fa zalaltum coba fa zalaltum oh, insyaallah bagus ya anzala anzala nah insyaallah ya bagus oke okay. Terus kita bagian bawahnya ya bagian bawahnya. Nah ini ya tanwin bertemu atau non mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf fa. Ya huruf fa. Nah, fa itu kira-kira di mana mas? Makrotnya fa. Nah, kalau ngucapin fa itu kira-kira makrotnya di mana? di bibir nah di bibir ya yeah. mungkin ngomong fa itu di tenggorokan gitu ya iya. <laughs> sulit ya ngomong fa di tenggorokan ngomong fa di bagian mulut juga ya nanti bukan fa ya nggak bisa ya nggak bisa ya nggak bisa ngomong fa di bagian lidah gitu nah, nggak bisa maka uh, fa itu ya kita sudah tahu rumus untuk mencari makhorijul huruf yang pertama itu adalah dengan dibuat sukun faknya. Jadi ketika terus ditambahi hamzah af ya af ya af. Nah, itu yang gerak bagian mana? Itu berlaku untuk semua huruf. Contohnya e, ta misalnya at ya at. Nah, itu nempel di mana at? Nah, nempelnya di mana? Itu adalah makhorijul huruf kita. Nah ya, makhorijul huruf kita at at. Nah, itu makhorijul makhorijul hurufnya di mana? ya nempelnya di mana nah baru setelah itu kita cocokkan dengan gambar ya baru kita cocokkan dengan gambar banyak gambar-gambar di internet atau di buku-buku yang menggambarkan posisi lidah itu harus nempel di mana ya itu untuk agar bacaan kita makhor kita benar misalnya at nah kita kok merasa lihat gambar nggak di ujung berarti tak kita masih kurang tepat Misalnya ngomong atnya di tengah, at, nah at, nah misalnya seperti itu. Dia bukan menempel pada ujung, bukan ujung sini, tapi nempel di sini. At, ya at, nah sambil kayak gini. Dia berhenti at, nah dia cocokkan dengan buku. Apakah gambarnya sama dengan yang ada di buku? Ketika tidak tepat, bukan malah bukunya yang disalahkan, <laughs> gitu ya. Kita menyalahkan diri kita. Kita coba ikuti yang apa yang uh, ada di buku seperti itu. Nah, ya, insya Allah itu adalah hal yang mudah ya dimana misalnya kita ingin praktik di rumah itu seperti itu caranya ya karena memang kerada kesulitan gitu ya yang mungkin jauh-jauh dari guru gitu ya untuk praktek agar lebih enak itu pakai apa ya salah satunya tadi bisa dengan cara tadi atau dengan melihat video tapi otomatis kalau mau membenarkan bacaan itu wajib ya sifatnya wajib kalau ingin membenarkan bacaan harus mendatangi ya uh, guru tajwid atau ya untuk ya yang mengajarkan ilmu-ilmu tajwid itu wajib untuk store dengan mereka. Ayo kayak gini bener atau enggak? Ya, kadang kita kalau ngoreksi diri kita kadang nggak bisa. Nah, tapi kalau orang lain bisa, ya itu seperti itu. Nah, kita terakhir ini bagian fa ya kita coba selesaikan. Nah, ya Nafsaf ya nafsan fadara ya di situ dalnya perhatikan di situ ada uh, alif kecil ya alif kecil itu menandakan uh, panjang ya. Nah, di situ uh, kita coba baca. Ya. Nafsan fadara'tum. Coba. Nafsan fadara'tum. Nah, ya. Uh, nanti ini saya cek lagi untuk contoh yang seperti ini sepertinya ada beberapa ya beberapa yang perlu kita koreksi kembali ya tentang bacaan apakah uh, dal ini kita baca efaknya eh, kita baca panjang ya karena ada mat topi bertemu dengan dal gitu ya eh, apakah memang sengaja tidak ditulis bagian yang kayak payung gitu loh mas yang panjang gitu ya Nah, apakah tidak ditulis atau sengaja atau memang e, ada cara bacanya tersendiri. Nanti kita cek kembali ulang untuk masalah bacaan ini. Ya, tapi biasanya itu dibaca dengan panjang ya. Nafsan fadarotum seperti itu. Fadarotum. Ya, apakah memang Nanti kita cek lagi ke belakang-belakang buku-bukunya apakah buku ini rosemnya itu terstandarisasi dengan seperti yang ada di Syafi'i ya di Tajwid Imam Syafi'i ataukah e, memiliki rosem tersendiri, tulisan rosem tersendiri ya. Nah, nanti dikhawatirkan keliru. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa in fatakum coba wa in fatakum nah yunfiqo yunfiqo ya yunfiqo yunfiqo Nah, ya, qafnya ya. Qafnya ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Nah, coba kita lanjutkan kembali ya, satu lagi berarti ya. Kita selesaikan ya di bagian tak ya tak seperti tok tadi ya cuma tadi yang tak ini tidak ditebalkan makrotnya sama ya nah kita coba ya jannatin jannatin tajri coba jannatin tajri jannatin tajri jannatin tajri. Nah, tajrinya sudah bagus. Jim yang depan nah, hmm. masih hmm. berbau-bau hmm. Jawa gitu ya mas Tidak ya. <laughs> apa-apa ya, tidak apa-apa. Nanti lama kelamaan insya Allah bisa. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa in wa in Nah, kuntum kuntum kuntum kuntum oke okay, ya sudah lumayan baik cukup baik untuk keseluruhan insyaallah ya kita tinggal terus sering-sering baca Quran agar uh, bisa terlatih karena kalau nggak buka Quran kalau cuma satu penggal satu penggal kayak gini kadang bisa mas nanti kalau udah satu ayat nah, kadang luput dari kita ya nah yaitu bagian teori pada kesempatan kali ini ya kita belum selesai bagian pembahasan ikhfa dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang karena memang ikhfa ini cukup banyak ya dan kita harus praktekkan satu persatu agar lebih jelas ya lebih kurangnya mohon maaf tadi PR untuk saya ya bagian nafsan fadartum Insya Allah nanti kita uh, jelaskan pada kesempatan mendatang. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an ila anta astaghfiruka Insyaallah selepas ini kita akan coba ya praktik ya dan silakan jika ada yang ingin bertanya silakan bertanya. Jika saya bisa menjawab akan saya jawab segera dan jika tidak akan jadi PR untuk saya untuk ditanyakan kepada para asatizah yang lainnya. Nah, Allah taala alam bisawab. Baik sobat muslim, para pendengar setia radio muslim dimanapun sobat muslim berada Alhamdulillah, baru saja kita bersama-sama menyimak pembelajaran atau pembahasan yang disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Herbia Fidahullah Ta'ala pada pembahasan pada kesempatan malam hari ini yaitu Kajian belajar tahsin Al-Quran dari syarah kitab Tuhfatul Atfal, pedoman tajwid untuk pemula. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih dalam pembahasan ikhfa ya, sobat muslim semua. Dan kembali kami ingatkan kepada sobat muslim, kita akan masuk pada sesi tanya jawab atau kita akan masuk pada sesi praktik, di mana sobat muslim semua dapat berinteraktif secara langsung bersama Kak Herbi dengan telepon di nomor 0823 2727 5333 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Insya Allah, apabila waktu masih mencukupi, kita akan menjawab pertanyaan yang masuk dari sobat muslim semua. Oke, sembari menunggu, marilah kita simak jeda yang akan dibawa oleh Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah menebarkan sunnah. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah menebarkan semua. Saat ini Anda masih bersama kami 1467 AM Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Dengerin acara unggulan kami Mutar Al-Quran Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir Kajian Islam Hendaknya Anda betul-betul memperhatikan waktu Anda Wa'murihi kulli khairin dan isilah dengan segala bentuk kebaikan. Konsultasi hukum seputar keluarga. Allah Subhanahu wa taala jadikan perceraian atau talak itu di tangan suami dan Allah berikan kepada suami kecenderungan untuk menggunakan dan mengedepankan akal sehat dan perbincangan yang menginspirasi. usaha itu intinya yang jelas memang harus berani action. Kita banyak ide, banyak apa, tak berani action bosan. Untuk informasi donasi hubungi 0852 9334 8887. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Kembali lagi bersama kami pada kesempatan hari ini dalam kajian belajar Tasin Al-Quran yang dibersamai oleh Kak Herbia Fidahullahu Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, Alhamdulillah kita telah menyimak eh, materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kita akan masuk pada sesi praktik pada kesempatan malam hari ini, Kak. Sekaligus menunggu apabila ada pertanyaan atau telepon yang masuk ya, Kak. Ya. Uh, malam hari ini kita akan praktik surat apa nih, Kak? Surat At-Tariq ya, insyaAllah. Allah Ta'ala. At-Tariq. Baik, Kak. Bisa dimulai. Nah, ya kita eh, baca dulu ya nanti eh, kita baca terus silakan masnya mungkin nanti kita dua ayat dua ayat silakan nanti bergantian ya masnya praktek.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 Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada tasdidnya. Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus. Wassama'i wa tariq hmm. was samai wat tariq was samai wat tariq terus wa ma adraka ma tariq ya, nah, ya kita lanjutkan an najmus saqib in kullu ya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz coba An-najmu saqib ulangi mas An-najmu saqib nah, Jimnya ketika al Itu langsung aja Ya langsung mubasyarah ya an sakib jangan an najmus ya nah, kayak ada jeda gitu ya coba langsung lagi an saki oke terus in kullu nafsin nah, kaf lamnya ada tasdidnya mas coba ulangi in kullu nafsin lamma nah, mimnya ada tasdid berarti gunnah di situ ulangi إن كل نفس لما Nah, lamma coba ulangi. إن كل نفس لما عليها حافظ Nah, Perhatikan. In kullu nafsin lamma lamma dua harokat lamma alaiha hafil. Coba. kullu nafsin coba in kullu nafsin lamma alaiha hafid nah <laughs> hafidnya terakhir itu ya itu ada jangan iya, iya. ada kolkolahnya ya karena tidak ada sifat kolkolah di situ ya hafiu ya hafiu nah kita lanjutkan dulu fal ya فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق coba mas Falyanzuril mm nya ya masih Dha. kurang tepat nah terus Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nah, tabaknya terus. Khuliqa mimma indafiqa. Oke, nah, ya. Ada pertanyaan masuk atau apa? Ya baik, Ustaz, kita jeda sebentar ini Ustaz ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Iya, silakan. Uh, dari WhatsApp kita bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Herbie mau nanya makhraj huruf za yang sebenarnya itu bagaimana ya kak? Mohon penjelasannya. Nah, ya makhrajul huruf atau makhrajul ya tempat keluarnya huruf zain ya. Tadi ya za. Ya, za itu persis dengan sin ya kalau kita buka di buku tajwid Imam Syafi'i karena Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi itu sin sama zain ya sin sama zain itu dicampurkan jadi satu kotak ya itu e, menandakan bahwasanya keduanya itu saling berdekatan za ya di bagian bawah ya, sin ya, sin itu di bawah ya di bawah sin ya, hampir sama sa za sa za nah, karena yang membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya adalah sifat Ya, sifatul huruf antar zain dengan sin sangat berbeda. Ya, yang mana sin itu sifat yang paling uh, kental atau paling dominan di situ adalah sifat sofirnya. Ya, sifat sofirnya. Sa, ya, sa, za, sa, za. Nah, jadi misalnya membaca al-zalzalah, ya, maka ida zul zul ya za zi zu zu ya za seperti hampir seperti sin ya kita tempatkan lidah kita seperti sin nah ya tempatkan lidah kita seperti sin namun kita ucapkannya za ya, ya sa seperti itu kalau zen za sa za nah, sama saja ya tidak terlalu berbeda jauh wallahu taala alam bisawab nah baik syukran KRB atas penjelasan dari pertanyaan yang masuk Mungkin kita akan lanjut lagi nih Ustaz. Nah, nah. baca kembali. Nah, ya kita lanjutkan. Tadi di, di ayat ke sekarang tujuh ya? Ke sekarang tujuh. Nah, kita coba lagi. ya ya ya khruju min baini sulbi wat والترائب coba ya sulbi wat الصلب Ah, wat kita jangan walk <laughs> itu ya mas ya jangan iya, ke iya. bawah tok gitu ya <laughs> kayak tok gitu ya nah untuk mimbainils mimbainils oh, sulbi wat coba mas ya khruju ya من بين الصلب والترائب Oke, ya udah bagus ya lumayan. Innahu ala raj'ihi laqadir Coba Innahu ala raj'ihi laqadir Nah, haknya ada dua harokah di situ, Mas. Coba ulangi. Innahu ala raj'ihi laqadir Yawma tubala sarair Yauma tublas sarair. Nah, ir, tapi sarair. Sarair karena dia hukumnya adalah ra yang takib ya, yang tipis karena sebelumnya adalah ya kasroh ya atau harokal kasroh sebelum ya kita wakafkan. Kita lanjut lagi fama lahu min nah ini ketemu ikhfa qaf ya ditebal kan fama lahu min quwwatin wala nasir fama lahu min quwwatin wala nasir nah diperhatikan di t-nya mas di situ ada ya idgham ya ada idgham bi biguna atau bila guna tanwin hmm? Bertemu wa ya. Heeh, Bi guna. Nah, bi guna. Maka kita eh, ada idgham dimasukkan, ada pula gunnah di dalamnya. Maka kita tahan sejenak. Ya. فما له من قوة ولا ناصر coba فما له من قوة ولا ناصر min quwwatin min quwwatin wala tin wala na jadi rada panjang ya mas ya oke kita lanjut dulu Baik sebentar Ustaz, hmm. uh, kita jeda kembali ada pertanyaan yang kembali masuk. Ya, silakan. Uh, untuk huruf jim agar hmm. tidak jawa jawaan itu bagaimana Kak? Mohon <laughs> penjelasannya ini ada pertanyaan. Ya, nah, ya huruf jim jangan hmm. biar tidak terasa Jawa nah, gitu ya. Tadi juga sempat ini kan. <laughs> nah, ya kita uh, agar tidak seperti itu ya saya pernah coba gitu ya biar tidak uh, seperti Jawa itu bagaimana mungkin salah satu tekniknya, salah satu caranya uh, kita kurangi apa namanya? kurangi udara yang keluar. Ya. Kalau jim Jawa itu ja ja gitu kan Jawa ja ja itu karena udara terlalu banyak keluar. Sedangkan jim memang ada pedoman bahwasanya jim itu makrotnya atau keluarnya hurufnya tidak terlalu banyak udara. Ya, tidak terlalu banyak udara yang yang keluar karena tertutupnya makhraj tadi ya tertutupnya udara yang ingin keluar karena jim itu mirip dengan ya ja ya sya itu dalam satu uh, kaitan ya dalam satu kaitan masih dalam uh, tetanggaan lah istilahnya ya, lebih baik dibahasakan seperti itu ya biar uh, tahu deketan berarti gitu ya deketan nah, berarti kalau ingin belajar jim ya bisa dari ya ya ya ya ja. Nah, kalau jim bedanya cuma kita tempelkan ke atas. Ya, ya, ja, ya, ja. Nah, jadi naik ke atas sedikit. Ya, ya, ja gitu. Nah, ya, ja. Nah, itu lebih enak ya. Lebih enak untuk belajarnya seperti itu ya karena memang kadang uh, kalau kita tidak intens gitu ya pertemuan gitu memang harus diberikan ya istilahnya kalau kita jembatan keledainya gitu ya Mas ya iya. biar cepat bisa gitu itu bagaimana dan itu harus dicari formula terus gitu ya ini uh, yang belum ketemu formulanya itu banyak daripada ketemu formula gitu ya hmm. contohnya bol ah, itu formula dia bi biar teman-teman enak gitu ngucapnya gimana ro oh, itu bagaimana itu ada perlu PR banyak ya Wallahu taala alam. Jadi seperti tadi dikurangi udara yang keluar. Bagaimana caranya bisa kita taruh kertas atau taruh tangan kita di depan mulut kita ya mungkin ya 5 cm gitu ya. Kalau udaranya sangat banyak yang keluar, nah itu coba dikurangi sedikit demi sedikit sampai uh, udaranya itu tinggal sedikit. Tapi hati-hati jangan sampai terlempar atau terpleset kepada huruf ya. Contohnya begini ya, ya, ya, ya. Ini mau ngucapin ja tapi nggak jadi. Ya, Ya, ya, ya. Nah, misalnya nirwajim, nirwajim. Dia pengen udara nggak keluar. Nirwajim. Ah. ya karena ada kasus-kasus yang demikian ya yang saya ajar itu ada yang seperti itu jimnya itu malah disuruh apa diminta untuk dikurangi malah habis gitu ya. Nah, akhirnya seperti iya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, sekron Kak Herbi atas uh, jawaban dari pertanyaan dan mungkin ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak hari ini dan ah, mungkin ya, pertanyaan terakhir ya Kak ya melihat ya, ah. waktu telah mepet. Uh -uh. Baik Bismillahirrahmanirrahim ingin bertanya bagaimana untuk makhraj huruf istilah karena tidak bisa melihat langsung perubahan mulut apakah maju apa bagaimana Ustaz khusus huruf isti'la matur nuwun. Nah, ya kalau huruf isti'la itu memang ya tadi dia belum ketemu formula khusus gitu. Oh, iya, <laughs> iya, iya. Tapi ada salah satu cara gitu ya untuk agar kita bisa eh caranya kita seperti mengucapkan o, Jadi harus bisa o dulu. Ya, harus bisa o dulu. O ko to. karena ko itu ya itu merupakan mungkin ya bisa dibilang huruf isti'la yang bisa mewakili dan dia paling mudah ya mewakili dan dia paling mudah untuk diucapkan daripada bo ro so ya kalau isti'la apa nggak masuk ya uh, tapi ada taf, ada apa tafkhimnya ada tebalnya nah, terus bo so bo nah itu belajarnya pertama dengan tadi dengan O bagaimana pol bisa diucapkan dengan tebal, terus kita melatih bagian depan. Ya, misalnya kita ingin mengucapkan po, kita angkat seperti mengucapkan huruf ko belakangnya, ya eh, ak o ya ak, nah, bisa seperti itu caranya ak, nah, diangkat belakangnya, terus depannya kita tempelkan seperti mengucapkan ta, ya itu salah satu formulanya mungkin ya yang bisa kita terapkan. Jadi kayak ko diangkat belakangnya Terus tanya seperti mau ditempelkan, ya kayak kayak mau menempelkan ta bagian depannya. Jadinya up po. Nah, jadi lebih enak. Up po. Nah, gitu. Jadi toknya taknya kita tinggal tinggal tempel di depan di bagian kayak seperti ta. Itu seperti itu ya itu e, salah satu cara agar isti'la bisa ya itu dilatih terus setiap hari ya dilatih terus seperti itu nah, banyak video-video yang apa menerangkan bagaimana pengucapan huruf to ya terutama videonya Dr. Syekh Aiman ya Syekh eh, Dr. Aiman Rusdi Aswed yang mana banyak sekali pelajaran-pelajaran tajwid di dalamnya termasuk mengucapkan satu huruf per dengan huruf yang lainnya mungkin eh, besok mungkin ya atau kapan ya kita bisa berikan link atau apa gitu ya kayak ya, untuk menunjukkan uh, di mana toh link yang menyediakan semua makhluk huruf itu ya sambil praktek per hurufnya itu ada di situ dan itu sangat-sangat worth it untuk kita sangat-sangat berharga bagus sekali penjelasannya ya dan sangat apa membantu dengan visualisasi dan untuk mengetahui lidah kita bagaimana memang ya belajar mengetahui lidah kita posisinya di mana memang ada sulitnya. nah, itu pakai sense lah pakai sense dibayangkan mulut kita tuh bagaimana pergerakannya ya seperti itu tadi ya ringkasnya seperti tadi baca kof dulu terus Nah, kalau mau ngucapin huruf istilahnya silakan koknya diangkat ya bagian belakangnya seperti mengucapkan huruf ko terus bagian depan silakan tujuh huruf yang ingin dituju. Itu untuk to, yang so berarti kayak sin, ya kalau so itu kayak sin depannya. Terus uh, itu kayak the, ya lo lo belakangnya diangkat. Nah yang bo ini yang butuh perlakuan khusus, ya yang mana uh, tidak punya teman satupun dia, ya itu termasuk yang paling sulit itu ya, hmm. paling sulit. Nah, wallahu taala nabi sawab. Baik, terima kasih Kak Herbi atas penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan lagi gimana nih Kak? Oh ya, nggak apa-apa sama aja ya. ya. <laughs> Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Herbi. Waalaikumsalam. Apakah Hamzah dan Alif itu sama cara membacanya? Dan kenapa dibaca An-Najmus Saqib padahal tidak ada baris patohnya? Ini maksudnya gimana nih Kak? Baris patoh gitu ya? Baris patoh. An-Najmu Oh tadi ya di ya. Oh, naam. Maksudnya fathah mungkin ya. Nah, mungkin ah. Uh, uh, fathah ya, mungkin fathah. fathah gitu ya. Nah, ya untuk uh, di Al-Qur'an Madinah memang kalau kita lihat gitu ya. Apa sih beda hamzah dengan alif gitu ya? Itu bedanya kalau hamzah itu bisa diberikan harokat. Kalau alif itu tidak bisa diberikan harokat. Ya, itu bedanya. Nah, terus kalau yang diberikan diberikan harokat di buku-buku di Al-Qur'an itu adalah hamzah. Ya, walaupun sejatinya dia mungkin berdiri di atas alif gitu ya, yang tegak lurus gitu terus di atasnya ada hamzah. Nah, e, kalau di istilahnya, kalau di Al-Quran Madinah memang ada namanya nanti Hamzah Koto, Hamzah Wasol. Nah, itu harus belajar lagi kaidah-kaidah yang seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau di Al-Quran Indonesia insya Allah lebih mudah. Ya, makanya Uh, kalau di Alquran Indonesia mungkin yang ada terjemahannya coba dilihat mas yang bagian An-Najmus itu kan alifnya itu ada fathahnya ya nah, tidak ada di situ yang An-Najmu oh tidak ada ya tidak ada di situ tidak ada uh, fathahnya yaitu uh, eh, bagaimana kita membacanya kalau yang mungkin kalau di Al-Quran al yang uh, apa itu kayak misalnya Alhamdulillah ya alhamdulillahi rabbil alamin nah, di surat Al-Fatihah itu kalau di Al-Qur'an Indonesia sudah ada fathahnya ya. Kalau di Al-Qur'an Madinah itu tidak ada fathahnya, hanya pakai rok susot. Ya, hanya pakai rok susot. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana caranya? E, mengantisipasinya ya memang harus mengerti kaidahnya kak dan cukup panjang kalau kaidahnya dijelaskan. Nah, tapi intinya rinciannya kalau pengen enak ya kita dengarkan ulama atau kori itu membacanya bagaimana ya kori yang anu ya yang apa yang terstandarisasi ya yang tersan, tersan, terstandarisasi yang bagus gitu ya yang bisa kita ambil ilmunya nah itu bisa kita tiru mereka ya misalnya kita mau nyambung ya ma adraka ma طارق النجم الساقب. Jadi tidak ada alifnya lagi. Nah, itu namanya kalau di Al-Quran Madinah di bagian fathahnya itu kalau di Al-Quran Indonesia mungkin tidak ada gitu ya. Kalau di Al-Quran Madinah itu ada namanya Roksu Roksusat. Nah itu untuk mencarinya atau untuk mengetahui kenapa kalau dibaca fathah maka ya tadi ya ada kaidah-kaidah tersendiri yang membangun bacaan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik, terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari, Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah mendebarkan sunnah.